Alhamdulillah, لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita sebagai hamba Allah bila melihat, mendengar peristiwa-peristiwa pilu yang menimpa sebagian saudara kita. Ada yang rumahnya terbakar, ada yang terkena longsor, ada yang rumahnya terendam banjir. Maka kita akan tahu betapa, besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi karena nikmat Allah lah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا محمد Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salam berkah dan nikmatmu Senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana yang pernah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri beliau, untuk putra, putri, dan cucu beliau, dan untuk para sahabat Nabi secara umumnya. Dan yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Para muslim pendengar radio Raja rahimakumullah kita masih akan mengkaji tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bersikap kepada tetangga kita. Kita telah menyimak bagaimana hadis hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau seringkali mengingatkan para sahabatnya tentang Jibril alaihi salam di mana malaikat Jibril mazala yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril terus-terusan senantiasa memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetanggaku sehingga aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Dan tetangga di sini tidak pandang bulu apakah dia seorang muslim atau dia seorang kafir? Apakah dia kerabat kita atau dia bukan kerabat kita? Tapi yang jelas, semakin hubungan dia dekat dengan kita, semakin besar hak dia. Tetangga kita yang muslim dan dia adalah kerabat kita, maka dia memiliki tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai seorang kerabat. Kalau dia seorang yang non-muslim, maka dia memiliki satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Islam telah mengatur bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan terhadap tetangga kita. Dan ini sebagai pertanda kesempurnaan agama Islam. Dan sekali lagi orang-orang yang melihat Islam lewat sebagian kaum muslimin, maka dia akan memandang buruk tatkala yang dia lihat adalah seorang muslim yang tidak taat dengan agamanya. Bagaimana akan ridho orang-orang Amerika atau orang-orang Eropa tatkala seorang muslim mengatakan bahwa orang Eropa itu kotor, pemabuk, peminum, pemerkosa, tatkala seorang muslim ini melihat oknum dari mereka seperti itu. Apakah itu satu penilaian? Maka tidak cara kecuali mempelajari, mengkaji agama Islam ini. Dan kita lihat sekarang ini tentang masalah tetangga. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya. Al-Imam Bukhari berkata, Babun yuhdi ila aqrabihim baban. Bab, hendaklah dia memberikan hadiahnya kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Islam mengatur kalau kau ingin berbuat baik kepada tetangga, kepada yang mana? Kau punya lima tetangga, punya sepuluh tetangga. Kau memiliki sesuatu. Kepada siapa engkau berbagi? Maka Imam Bukhari menyebutkan bab ini bahwa berbuat baik kepada yang paling dekat pintunya, bukan temboknya. Karena ada orang, subhanallah, temboknya nempel sama rumah kita. Tapi pintunya mungkin baru 100 meter. Karena besarnya rumah dia. Tapi ada orang yang mungkin nggak nempel sama rumah kita. Mungkin jarak 5 meter rumah dia, 6 meter, 7 meter. Tapi pintunya itu dekat dengan rumah kita. Al-Imam Bukhari berkata, Haddathana Hajjaj bin Minhar. Telah mengajarkan kepada kami Hajjaj bin Minhar. Dia berkata, Haddathana Shu'bah. bin Hajjaj Al-Wasiti. Dia berkata, Akhbarani Abu Imran. Telah mengajarkan kepada aku Abu Imran. Qala sami'tu Talhah dia berkata aku mendengar Talha an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah Aisyah pernah berkata kepada Rasul SAW wahai Rasulullah innali jarain wahai Rasul aku memiliki dua tetangga jadi para jamaah mungkin Antum nggak bisa bayangin tuh. Gimana kok hanya memiliki dua tetangga? Dulu rumah itu masih jarang-jarang. Sampai sekarang pun kalau kita ke pedesaan umpamanya, kita akan melihat ada satu rumah ya, kemudian jarak berapa puluh meter baru ada satu rumah lagi. Nanti ada rumah yang berkumpul, ada lima buah rumah yang kumpul jadi satu, jadi satu komplek gitu. Tapi ada juga yang menjadi komplek yang besar. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Innali jarain." Aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi? Aisyah ditanya, dia punya sesuatu yang sesuatu ini cukup untuk satu orang saja. Maka dia bertanya, kepada yang mana yang harus aku beri hadiah terlebih dahulu? Mana yang lebih utama di antara dua tetangga itu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ila aqrabihima min kibaban. Kepada yang pintunya lebih dekat dengan rumah. Subhanallah. Ini ajaran Islam. Di dalam hadis ini kita dapat memetik beberapa faedah indah. Seorang muslim seharusnya ketika ia dia hendak beramal, hendak mengamalkan suatu amalan, maka selayaknya, sewajarnya dia bertanya dulu. Ada ilmunya dulu. Dan kita tahu dengan bab yang ma'ruf semuanya. Insya kita sering dengar bab di dalam kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum dia beramal, dia tanya dulu. Gimana caranya beramal? Dan kita sebagai seorang berusahalah untuk menanyakan kepada siapa kita bertanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita. Dia berfirman fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlu dzikr. Bertanyalah mereka yang memiliki ilmu ketika kalian tidak tahu. Kalau kalian tahu dan kalian memahaminya, sudah mengerti dengan aturan dan ajaran dari Rasulullah dan dari Allah, ya sudah tinggal ngamalin. Tapi ketika tidak, kita bertanya. Aisyah bertanya. Ini menunjukkan kecerdasan Aisyah di mana dia tidak mau beramal kecuali ada tuntunannya. Kepada siapa? Kalau mau berbuat baik kepada tetangganya, kepada yang pintunya paling dekat. Tapi kalau kita punya sesuatu yang bisa dibagi untuk semuanya, ya dibagi semuanya. Terkadang kita bikin makanan, umpamanya bisa buat 10 orang, ya udah. Semua tetangga kita yang dekat-dekat tuh kita bagi. Kenapa? kok kita berbuat baik kepada yang paling dekat pintunya. Kita memahami bahwa semua ajaran Islam pasti ada hikmahnya. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani beliau menjelaskan bahwa di antara hikmah kita disuruh menghadiahkan kepada yang paling dekat pintunya. Karena dia yang sering lihat kita, kita masuk rumah kita, bawa makanan, siapa yang ngelihat? Yang deket pintunya. Dia tuh tahu, faham dengan yang keluar dan masuk dari rumah kita. Dan kalau kita masak, yang pertama mencium aroma makanan kita siapa? Yang paling dekat pintunya. Maka kepada dialah kita berbuat baik yang pertama kali. Dan juga ketika kita ditimpa musibah, tentunya yang pertama kali akan membantu kita adalah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan hadatsana Muhammad bin Bashar telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Dia berkata hadatsana Muhammad bin Ja'far. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. قال حدثنا شعبة عن أبي إمران الجوني an Talha bin Abdullah rajul min Bani Taim bin Murrah an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini sama hadisnya dengan hadis yang pertama di sini Aisyah mengatakan ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi wahai Rasulullah aku memiliki dua tetangga kepada yang mana yang lebih dahulu aku beri hadiah dari keduanya maka beliau mengatakan ila aqrabihima min kibaban kepada yang paling dekat pintunya dengan rumah. Jadi kita sudah paham nih, mereka yang tinggal di apartemen, dia tahu kan apartemen itu modelnya kayak ya kayak hotel gitu ya. Ada yang pintunya di sebelah, ada pintu yang yang adep-adepan sama rumah kita. Mana yang lebih dekat? Mungkin kalau temboknya ya, tembok rumah sebelah lah yang lebih dekat dengan kita. Tapi kalau pintunya, walaupun ada lorong, pintu kita ini berhadapan langsung dengan pintu tetangga yang depan. Maka dialah yang paling utama untuk diberi hadiah oleh kita kalau kita memiliki hanya satu buah hadiah dan untuk satu orang. Kemudian Al-Imam Bukhari melanjutkan bab tentang berbuat baik kepada tetangga ini dengan berkata babul adna fal adna minal jiran. Kata beliau bab berbuat baik kepada yang paling dekat. Ini membuat seseorang tidak kehilangan fadilah. Seperti contohnya ketika kita sedang baca Quran kemudian azan. Mana yang lebih utama? Kita melanjutkan bacaan Al-Quran kita atau kita menjawab azan? Dua-duanya sama-sama amalan yang memiliki fadilah dan keutamaan. Menjawab adzan kita tahu keutamaannya. Membaca Al-Quran satu huruf dapat sepuluh kebaikan. Terus gimana? Disinilah manfaat fikih prioritas. Kita tahu kalau azan ini nggak dijawab selesai. Kemudian akan hilang tuh azan. Dan kita udah udah waktu menjawabnya udah habis. Tapi kalau Quran bisa kita tinggal sebentar kemudian kita lanjutkan. Jadi kita tetap mendapatkan umpamanya mendapatkan pahala mendengarkan azan dan membaca Al-Qur'an pun kita bisa lanjutkan karena waktu membaca Al-Qur'an lebih lebih luas ya kapan saja kita mau baca kita bisa. Kemudian ketika seorang masuk masjid ini satu hal yang terkadang masih didapati di beberapa masjid. Seorang lelaki mau sholat Jumat. Tahu-tahu ketika dia masuk ke masjid, azan kedua sudah. Imamnya sudah naik ke mimbar dan sudah mengucapkan Assalamualaikum. Setelah Assalamualaikum, maka muadzinnya azan. Di sini sebagian orang itu berdiri, tidak langsung sholat tahiyatul masjid dia menanti azan selesai. Setelah azan selesai, baru dia sholat tahiyatul masjid. Terus mana yang lebih utama? Dia menjawab azan atau dia langsung sholat tahiyatul masjid tanpa menjawab azan? Kalau kita ikut tadi yang pertama, seperti yang membaca Al-Quran dan mendengarkan azan, maka kita akan mengatakan, ya udah, dengerin aja azan sampai selesai, Baru setelah itu sholat tahiyatul masjid. Tapi ternyata para ulama, ulama telah mengkaji bahwa ketika azan dikumandangkan azan kedua nih, kalau yang azannya dua kali, tapi kalau yang sekali ya cuma sekali itu, ketika dia menjawab azan tapi mendengarkan khotib ceramah itu wajib. Jadi dia lebih baik ketika itu sholat tahiyatul masjid tanpa menjawab azan agar dia bisa dari dalam kondisi seperti itu, seorang hendaklah sholat tahiyatul masjid walaupun sedang adzan. Kemudian setelah itu, ya udah dia mendengarkan khatib agar dia bisa mendengarkan khatib dengan bijaksana, dengan seksama dan dengan konsentrasi. Ini juga bermanfaat dalam urusan muamalah dengan sesama kita. Tadi Aisyah bertanya kepada Rasul SAW. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar dari Hasan al-Basri. Beliau mengatakan haddatsan Al-Husain bin Hurayth, qala haddatsan Al-Fadl ibn Musa anil Walid ibn Dinar anil Hasan. Dari Walid bin Dinar dari Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Annahu su'ila anil jar. Hasan al-Basri pernah ditanya tentang tetangga ukuran tetangga tuh sampai mana tuh? Apa katanya beliau? Arba'ina daran amamahu. Wa arba'ina khalfahu. Wa arba'ina yaminahu. Wa arba'ina an yasari. Wa arba'ina an yaminihi. Wa arba'ina an yasari. Nih, kata Hasan Basri, tetangga itu adalah 40 rumah. Dari mana? Dari seluruh penjuru angin. Dari depan kita 40 rumah. Dari belakang 40 rumah. Dari kanan 40 rumah. Dari kiri 40 rumah. Tuh, ketika kita punya tetangga banyak, maka tetangga kita tuh 40 rumah, 40 rumah, 40 rumah. Itu mungkin sekarang mah jadi satu RW ya. Atau jadi satu RT di beberapa tempat. Mereka sah tetangga kita. Di sini bab ini menjelaskan ketika kita punya banyak tetangga, maka kita harus pilih-pilih kepada siapa kita berbuat baik yang paling utama. Tentunya seperti hadis tadi, yang paling dekat tentunya dengan rumah kita. Kemudian di sini Al Imam Bukhari menyebutkan asar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara sanatnya dhaif tapi secara maknanya sesuai dengan hadis Aisyah tadi yang kita telah dengarkan. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Bishr bin Muhammad dia berkata akhbarana Abdullah telah berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah dia berkata akhbarana Ikrimah ibn Ammar dia berkata haddatsana Alqamah ibn Bajalah ibn Zabargan qala dia berkata sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Wala yabda'u bi jarihi al-aqsa qabla al-adna." Janganlah dia memulai berbuat baik itu kepada tetangganya yang jauh sebelum yang dekat. Jadi mana yang lebih utama? Yang dekat. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Jadi yang seharusnya dilakukan seorang muslim itu memulai dengan tetangganya yang paling dekat, baru setelah itu yang jauh. Ini terjadi jamaah. Terkadang kita melihat nih teman-teman yang udah ngaji ya, dia umpamanya bertetangga ada lima tuh tetangga. Tetangga yang pertama nggak ngaji, kedua nggak ngaji, ketiga ngaji, yang keempat nggak ngaji, yang kelima ngaji sama dia bareng-bareng tuh kalau datang majelis taklim. Dia tuh kalau kasih hadiah ngelompatin empat rumah itu. Jadi tetangganya ngeliat tuh wah fulan nih cuma temen-temennya doang dikasih gitu kan. Hadis Rasul SAW sedikit mulai pada paling dekat pintunya. Ya mau ngaji nggak ngaji, beda lagi nanti nih Kalau ada plus, ada nilai plus tetangga itu, mami tetangga itu miskin banget Walaupun jauh dari rumah kita, dia ada levelnya, Dia itu miskin, mungkin dia nggak makan. Yang tetangga yang lainnya, alhamdulillah udah mampu semuanya. Maka tatkala itu kita berangkat ke rumah tetangga yang jauh karena kemiskinannya, bukan karena jauhnya, bukan. Tapi karena dia lebih membutuhkan, itu nggak masalah. Dan itu juga kembali kepada fikih prioritas tadi. Maka ketika kita mau berbuat baik kepada tetangga kita, Nah, kita masuk ke bab yang ke-60 ya. Bab man aghlaqal bab al-jar. Bab berkaitan dengan seseorang yang menutup pintunya atas tetangganya. Gak mau bantu tetangga. Dia mencukaikin tetangganya. Gak ada, gak care sama tetangganya. Dia tuh tutup pintunya tuh. Tetangganya membutuhkan sesuatu, dia nggak bantuin dia. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan toleransi Bagaimana Islam mengajarkan hablum minan nas. Jadi semuanya udah lengkap nih yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar dari Abdullah ibn Umar bin Khattab. Beliau berkata, Haddathana Malik ibn Ismail. Telah mengajarkan kepada kami Malik ibn Ismail. Dia berkata, Haddathana Abdus Salam. Anil Layth dari Lai An-Nafi' Maula bin Umar An Ibn Umar dari Abdullah bin Umar Qala Apa kata Abdullah bin Umar Laqad ata alaina zamanun Au qala hinun Wama ahadun ahakku bidinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim Subhanallah Telah datang kepada kami satu zaman atau dia berkata satu masa dan pada masa itu tidak ada seorang yang lebih berhak untuk mendapatkan uang dia, uang dinar dia atau uang dirham dia daripada saudaranya yang muslim. Subhanallah. Jadi masa itu, masanya sahabat seperti yang Allah telah sebutkan Bagaimana mereka itu lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ketika melihat orang lain itu membutuhkan bantuan dia. Jadi di masa itu, saudara-saudara muslim itu lebih berhak mendapatkan. Dia berpikir ini uang nih buat kau, tuh. kau yang lebih membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana kondisi para sahabat Amsal. Di surat Al-Hashr Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu lebih mementingkan orang lain, saudara mereka yang muslim, walau kana bihim khasasa, walaupun dia sendiri butuh. Ingat jemaah, berbuat baik kepada orang itu itu nggak harus nunggu kita punya kelebihan harta, tidak harus menanti kita udah kaya raya. Nih para sahabat Ansor, dia memiliki sesuatu yang cukup untuk mereka saja. Tapi mereka pun berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan daripada mereka. Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya di masa itu orang-orang begitu perhatiannya sama saudaranya. Kemudian thummal an kemudian di masa dia sekarang setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masa telah berubah. Orang-orangnya berubah ya. Thummal an ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Kemudian datang masa yang orang itu lebih cinta kepada uangnya, kepada harta bendanya, kepada dinar dan dirham daripada kepada saudaranya sesama muslim. Padahal kita tahu hadis ini pendengar dari Roja dan para muslim rahimakallah kita perhatikan hadis ini bagaimana orang-orang di masa Abdullah bin Umar setelah masanya sahabat ini muncul generasi yang mereka lebih cinta kepada uangnya daripada saudara. Padahal hadisnya mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Nggak ada hadis yang mengatakan tidak beriman seseorang sampai dia cinta kepada hartanya lebih dari kecintaannya kepada saudaranya muslim. Ini kebalik, mah. Orang mencintai hartanya lebih daripada kecintaan kepada saudaranya sesama muslim. Ini di masa Abdullah bin Umar, generasi kedua ya, yang pada waktu itu masih masuk generasi yang terbaik. Tapi sudah muncul beberapa manusia yang mereka itu ya cuek sama saudaranya. Dia lebih cinta sama duitnya, sama mobilnya, sama HP-nya. Subhanallah. Anda ingat seorang syekh yang cerita yang masih kisah itu membuat anak terharu. Dan mungkin para pendengar sudah pernah mendengar sebagian di mana ada seorang lelaki yang dia anaknya sakit di rumah sakit. Kemudian dia mau membawa anaknya keluar rumah sakit, nggak punya duit. Butuh duit kira-kira seribu real. Dia nggak punya. Akhirnya dia telepon sama saudaranya, sama adiknya mungkin ya. Dia telepon, assalamualaikum. Dia anak butuh fulus kata dia. Anak butuh fulus, ini anak nggak bisa ngeluarkan anak sampai bayar. Kata saudaranya di telepon sana, abshir, jangan khawatir ente, jangan khawatir. Ente. Udah, ditunggu-tunggu nggak datang nih saudara. Di telepon lagi, disebutkan innal hatifal matruk nomor yang anda tujuh sedang di luar area, luar jangkauan apa tuh bahasanya, Wah, mulailah saudaranya ini seudon. Ini saudaraku, aku minta tolong malah dimatikan hati. Selang beberapa jam datang saudaranya. Sang kakak marah, ente kemana? Nanti pun kok ditutup hapinya ente. Mana lagi butuh sama ente, ditutup HP ente. Apa kata saudara? Minta maaf, kak. Ana sama nggak punya fulus, kak. Ana mau bantuin. Maka terpaksa ana harus jual HP ana dulu. Setelah anak jual, ya udah. Ini fulusnya kata. Masya Allah. Masih ada orang-orang yang baik jemaah. Yang dia lebih cinta kepada saudaranya daripada harta benda Dan bayangkan bagaimana sebagian orang sekarang itu berseteru, bertengkar sama kerabatnya gara-gara harta. Yang harta itu adalah harta warisan orang tua mereka. Allahu Akbar. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Dia mengatakan sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah yaqul ya rabbi hadha aghlaq babahu duni famana'a ma'rufahu Allahu Akbar Coba kita perhatikan hadis ini yang mungkin lagi ada kerjaan berhenti sebentar. Dengarkan nih hadis Nabi ini. Nabi yang cinta sama umatnya. Nabi yang Allah sebut dia Ra'ufur Rahim. Begitu penyayang dan pengasihnya kepada orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, berapa banyak tetangga pada hari kiamat itu yang akan bergelantungan memegangi tetangganya. Dipegangi di tetangganya sama dia. Kemudian dia melaporkan tetangganya kepada Allah di padang mahsyar nanti tuh. laporkan kepada Allah, tetangganya ini megangin dia seraya berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza orang ini ya Allah yang menutup pintunya kepadaku." Dia melarang kebaikannya kepadaku, nggak pernah dia bantu aku. Dia melalaikan aku. Dia cuek kepadaku. Subhanallah. Nabi mengatakan nanti itu di hari kiamat akan banyak orang-orang yang digelantungi dengan tetangga. Jangan harap masuk surga sendirian ketika engkau hanya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nah, sholat, zakat, puasa itu adalah rukun Islam yang Allah perintahkan kepada kita. Itu hablum minallah yang harus kita jaga. Tapi ada hablum minan nas, hubungan dengan manusia yang kita bakal ditanya sama Allah. Nanti tunggu tuh saatnya. Ketika tetangga-tetangga kita yang kita tidak pernah berbuat baik sama dia, yang kita lupakan dia akan bergelantungan megangin kita dia. Yang mengatakan nih ya Allah ini orangnya ya Allah. Tutup pintunya ya Allah. Jangan berkata, anak gak kenal sama dia. Apa urusan anak? Nggak ada urusan sama dia. Udahlah, yang penting hidup sekarang, yang penting Anda nggak ganggu dia. Subhanallah. Tidak sampai batasan itu Islam memerintahkan seorang berbuat baik kepada tetangganya. Jadi kita nggak mengganggu itu baik. Tapi kita tidak berbuat baik kepada tetangga itu keburukan kita nutup pintu kita. Setiap datang ke rumah nggak pernah salam sama tetangganya, tetangganya mau sakit mau apa kayak dia nggak pernah urus tetangganya. Nih ingat dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini sahih. Kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang akan bergelantungan dengan tetangganya pada hari kiamat. Seraya berkata kepada Allah, mengadu kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, ada aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu." Ini orangnya ya Allah yang dia menutup pintunya untukku sehingga dia menghalangi kebaikan dia dariku. Maka para jamaah, kalau tetangganya butuh tumpangan mobil, tumpangi dia dia memerlukan untuk diantarkan kemana. Terkadang tetangga kita punya acara ya, dia punya acara mau ke rumah keluarganya yang sakit atau keluarga yang punya anak atau apa, Gak punya mobil dia tuh kita nih yang punya mobil dan mobilnya gak, nggak lagi kita pakai jemaah pinjam ke nama dia tuh, nih kuncinya fabel. Ketika seorang berpikir, Zat, anak mobil dipakai orang nih rusak, Allahu Akbar ketika kita meminjamkan mobil kita dan kita mengharap kepada yang di atas sana jemaah kepada Allah Jalla Jalaluh Allah akan jaga tuh mobil kita asalkan kita ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ini dunia bakal kita tinggal dan di tetangga ini juga pintu kita masuk surga nantinya. Kalau kita berbuat baik kepada kita. Kemudian, bab yang selanjutnya masih berkaitan bagaimana Islam menekankan, menegaskan seorang muslim harus berbuat baik kepada tetangganya. Bab ke-61. Al-Imam Bukhari berkata, Babun la yashba'u duna jari. Bab seorang muslim itu nggak boleh kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Subhanallah. Di sini Al Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hadisnya Muhammad ibn Kathir telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Kathir. Ala akhbarana Sufyan telah mengajarkan kepada kami Sufyan An Abdul Malik بن Abi Bashir. dari Abdul Malik ibn Abi Bashir an Abdullah bin Musawir dari Abdullah bin Musawir qala sami'tu ibn Abbas yukhbiru ibn Zubair aku mendengar ibn Abbas radhiyallahu taala anhu aku mendengar ibn Abbas radhiyallahu taala anhu memberitahu Ibn Zubair yaqulu Jadi Abdullah bin Abbas ini berbagi ilmu kepada Abdullah bin Zubair dengan berkata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i." Tidak disebut seorang mukmin yang dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Subhanallah jemaah. Tidak disebut seorang mukmin. Seorang yang dalam kondisi kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ini ajaran Islam memerangi kemiskinan. Ini salah satu petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala dalam mengentas kemiskinan. Jadi para tetangga itu punya kewajiban, kewajiban untuk ingat betul untuk memperhatikan tetangganya. Jadi sekali lagi bukan dia tidak mengganggu tetangganya saja yang disebut seorang mukmin, tapi dia memiliki kewajiban memperhatikan tetangganya. Datang tuh sekali-kali tetangganya, kalau punya rezeki itu undang tetangganya. Atau kalau enggak kau datang berziarah ke rumah mereka. Karena sebagian orang itu, apalagi yang hidup di pinggir jalan ya, yang pinggir jalan yang apa namanya tuh yang temboknya tinggi-tinggi sampai orang susah tuh mau ngeliat. Dia kadang-kala nggak -kadang tahu sama tetangga sebelah. Oke, sama-sama kan nggak masalah lah. Mungkin dia berpikir nggak bakal kelaparan tuh tetangga anak. Tapi yang di balik rumahnya itu terkadang perkampungan kumuh tuh. Di sana banyak orang miskin. Dan kita tuh kenyang-kenyang di rumah kita makan. Bahkan sebagian di antara kita kita itu dibuang-buang tuh makanan. Dia kalau beli Masya Allah ya. Sedangkan yang di kampung kita, di sebelah rumah kita yang kita nggak pernah tahu dengan rumah dia. Mereka kalau makan itu mungkin lauknya hanya tempe. Dan ada sebagian yang lauknya hanya sambal. Maka para jamaah ingat. Kalau kau mengaku seorang yang beriman nih. Tanda-tandanya orang beriman dia berbuat baik sama tetangganya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis tentang orang yang menutup pintunya kepada tetangganya dan hadis tentang orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Kalau itu dalam urusan tetangga, bagaimana dengan urusan kerabat kita, jemaah? Dengan urusan rahim kita, maka tentunya akan lebih besar tuntutan yang akan Allah berikan kepada kita kelak pada hari kiamat kalau kita melupakan mereka. Maka para jamaah yang ingin berbagi zakat pun ya usahakan ya lihat tetangga-tetangganya ya mungkin mereka belum ngaji mungkin mereka masih jauh dari sunnah karena keterbatasan ilmu mereka Nih dengan kita berbuat baik kepada mereka itu salah satu pintu untuk berdakwah. Jadi berdakwah itu tidak hanya dengan ucapan. Bahkan berapa banyak perbuatan yang lebih manjur daripada ucapan. Ketika kita datang berbuat baik sama tetangga kita, mereka akan lihat nih orang Islam nih sebagian kan mengatakan Ustaz sejak anak kenal sunnah nih, anak dimusuhin di masyarakat, anak dikucilkan di masyarakat, masyarakat tidak mau menyapa anak. Ah, coba antum lihat, apakah sunnah yang antum ketahui itu sudah antum amalkan semuanya nih? Ini salah satunya sama tetangga. Ini sunnah-sunnah Nabi yang Nabi anjurkan kepada kita bahkan diperintahkan agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Salah satunya tadi. Ya. Nah, kita akan baca hadis selanjutnya nih. Ini hadis tentang penerapan secara nyata bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Babun yuksiru ma'al marok fayuksim fil jiran. Bab hendaklahnya, hendaklah dia itu memperbanyak kuah mas masakan dia. Jadi kalau dia masak soto, masuk gulai, masak apalah yang pakai daging itu, perbanyak kuahnya. Kemudian dibagi-bagiin kepada tetangganya. Jadi tentunya jamaah masalah memperbanyak kuah ini tidak sampai merusak makanan itu ya. Umpamanya antum nih beli daging satu on, terus Antum masak tuh daging satu on. Karena dengar sama hadis ini, antum tuh masak daging pakai air satu ember. Ya bakal rusak tuh nggak ada rasanya. Maka yang yang wajarlah diperbanyak kuahnya untuk apa? Untuk dibagikan kepada tetangga. Al-Imam Bukhari mengatakan Nabi Bishr bin Muhammad telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad dia berkata akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id an Abi Imran al-Juni an Abdullah bin Samit dari sahabat Nabi Abdullah bin Samit yang meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala an Abu Dzar berkata Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi Kekasihku alaihi salatu wasallam telah memberikan wasiat kepadaku dengan tiga perkara. Nih Abu Zarni sahabat ini banyak sekali dia mendapatkan wasiat dari Nabi. Dia pernah dapat tiga wasiat. Nanti ditambahin lagi wasiatnya jadi tujuh wasiat ya. Salah satunya tiga wasiat. Apa? Wasiat yang pertama. Asma' wa uti walau li abdin mujadda'atil mujadda'il atras. Yang pertama, aku dikasih wasiat agar aku mendengarkan dan mentaati walaupun pemimpinnya itu adalah seorang budak yang jari-jarinya tuh putus tuh. Budak ini udah udah buruk lah. Biasanya orang itu kan kalau mau taat sama pemimpin dia mau cari pemimpin yang gagah, pemimpin yang ganteng. Jadi kalau pemimpinnya jelek ya mungkin seperti yang Nabi katakan nih sampai jari-jarinya itu cacat umpamanya atau terputus terkadang orang enggan Abu Dhabi diperintahkan kau dengarkan dan taati walaupun pemimpinmu jelek dari sisi wajah mungkin dia juga nggak pantas untuk jadi pemimpin tapi ketika dia sudah berkuasa kau harus taat dengarkan dan taat yang kedua yang berkaitan dengan bab kita Wa idza sana'ta maraqatan fa'aktir ma'aha. Thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhu bima'ruf. Kalau kau masak daging tuh yang pakai kuah, maka banyakin airnya. Banyakin kuahnya, kemudian lihatlah kepada tetangga-tetanggamu itu lalu kau bagi kepada mereka. Masya Allah. jamaah. Kalau antum nih para pendengar dapat gaji akhir bulan, masya Allah bersyukur, bikinlah makanan sesuatu. Mungkin sebulan sekali kita berbuat kebaik kepada tetangga kita nggak apa-apa, tapi kita nggak lupa sama mereka karena mereka saudara kita, karena mereka tetangga-tetangga yang punya hak atas keberadaan kita di situ. Antum mau main pulang nih dapat gaji, ngomong sama istri, 200 ribu keluarin tuh, bikin makanan, bagi nama Jadi kalau bagi nama tetangga tuh yang enak ya sekarang ini usahakan nggak pakai piring piring piring apa ya piring beling mungkin ya piring dari ya piring dari kaca itu ya soalnya kalau piring dari kaca kan harus dibalikin biasanya tuh kalau kita ngasih pakai piring dari kaca atau pakai wadah yang yang memang mahal wadahnya umpamanya mau nggak mau tetangga harus balikin dan kalau balikin tetangga biasanya nggak enak kalau kosongan maka terkait nggak mampu, dia akhirnya membebani dirinya beli sesuatu demi membalas kebaikan. Usahakan sekarang ini sudah ada wadah-wadah yang selesai dibuang. Nah, jadi kalau kita berbagi dengan seperti itu, ngomong sama istri kita, dek nih 200 ribu, bikin apalah umpamanya beli pisang goreng pisang tuh bungkusin terus bagi nama tetangga. Subhanallah jemaah, indah nih Islam ini. Ketika hubungan sesama tetangga dijaga ya masya Allah cinta dan kasih sayang di situ bersemi sesama tetangga kita akan saling menjaga anak kita pun akan dijaga sama mereka kita akan jaga anak mereka bermain ke rumah tetangga ketika anak kita berbuat salah akan ditegur ada amar ma'ruf nahi mungkar masya Allah itu kalau kita benar-benar bisa jagain itu maka nih nasihat Nabi jadi banyakin kuahnya bagi-bagi ini sebagai sebuah contoh ya. Maksud Nabi itu kan nambahin kuah itu kan nggak keluar duit, nambahin air tuh. Beda kalau suruh, Nabi nggak mengatakan banyakin dagingnya, enggak, banyakin kuahnya. Jadi ada makanan-makanan mungkin yang orang itu cukup seperti model sup ya. Dia ada aroma daging udah enak karena ada sebagian orang jamaah yang sepanjang tahun tidak pernah makan daging kecuali ketika Idul Adha. Alhamdulillah Wasiat yang ketiga, wasalli salata waktiha. Fa in wajadta al-imam qad salla, faqad ahrasta salataka wa illa fahiya nafilah. Nabi mengatakan salatlah engkau tepat waktu. Ini dalam kondisi ketika imamnya zalim. Kan dulu itu koma iqamatus salat itu ikut imamnya. Dan sampai sekarang pun seharusnya seperti itu jadi kalau umpamanya pemimpinnya zalim, kemudian dia menunda-nunda waktu sholat, maka Nabi mengatakan kepada Abu Dhar, kau sholat tepat waktu walaupun di rumah. Lalu berangkat ke masjid, datang. Tapi kau kan udah sholat. Fa'in wajat imam qad sholat. Kalau ternyata kau ke masjid yang biasanya imamnya ini selalu menunda sholat, ternyata sholatnya nggak ditunda waktu itu. Maka sebenarnya kau sudah sholat tadi di rumah. Sholatnya itu diterima. Wa illa, tapi kalau ternyata kau sampai masjid, imamnya belum sholat, dan waktunya udah telat, maka sholatmu bersama pemimpin itu menjadi sholat sunnah. Jadi para jamaah, ingat berkaitan dengan hadis ini, ini wasiat dari Abu Dzar ya. Mungkin kita tutup dengan hadis yang terakhir juga dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari mengatakan hadisan al-Humaidi Dia berkata hadatsana Abu Abdul Samad al-Ummi apa al-Ammi ini ya. Kemudian An Abdullah qala hadatsana Abu Imran telah mengajarkan kepada kami Abu Imran an Abdullah bin Samit sama dari Abdullah bin Samit dari Abu Dzar qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kata Abu Dzar ya Abu Dzar idza tabakhta maraqatan fa ma al maraqah ta'ahad jiranaka aw iqsim fi jiranika. Wahai Abu Dhar, kalau kau masak daging itu yang pakai kuah, maka banyakin kuahnya. Kemudian kau perhatikan tetangga-tetanggamu atau kau bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Maka pemirsa eh, para muslim pendengar radio Rojak dan Radio Sunnah lainnya Semoga apa yang kita dengar nih dari hadis-hadis Nabi tidak hanya menjadi wacana, menjadi wawasan, Alhamdulillah. Oh, ternyata Islam seperti itu ya. Masya Allah. Semoga itu mendorong kita untuk mengamalkannya. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam Kita kembali kepada di nah. wasidi roja. Baik, terima kasih Ustaz Zakallah Heran atas bahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua, kami dan pendengar Radio Roja untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah saya sampaikan tadi. di Islam, pendengar Radio Roja dimanapun Anda, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab, silahkan untuk Anda yang akan bertanya. Kami berikan kesempatan untuk via telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba sapa dari penelpon. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Ibu? Dengan Ibu Nur DR Teres. Iya, silahkan Ibu Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Uh, enggak Ustaz. Uh, kita kan namanya bikin kue untuk dijual. Lalu uh, ada kelebihannya Nah itu yang baru kita sedekahkan kepada tetangga kita. Apakah itu berpahala atau tidak Ustaz? Nah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu Nur tadi, gimana kalau kita sedekah itu yang ada lebihnya Ustaz. Jadi kalau mamanya tadi kan dia jualan, kalau nggak ada lebihnya, ya kita nggak bagi-bagi sama tetangga. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kan Orang-orang bertanya, Yas'alunaka mada yunfiqun. Qulil af. Orang-orang bertanya, apa yang kita nafkahkan? Allah mengatakan, al-af, yang lebih memang. Jadi kalau kita memang punya kelebihan, ya kita bagikan. Namun sebagai seorang muslim, dia agar dapat mencapai tingkatan sebagai waliullah, sebagai kekasih Allah, seperti sahabat-sahabat Ansor. Mereka tidak hanya lebihnya, karena kita harus yakin, kalau kita bagi nih, yang kita miliki nih, Allah akan ganti karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu tadi bersedekah, kalau ada lebihnya tetap ada hitungan pahalanya, tapi semoga kita memang melebihkan. Artinya gimana? Seperti yang dilakukan oleh Abu Dhar. Jadi dia bukan nunggu lebihnya maksudnya. Dia memang niat melebih. Terkadang ada orang masa oh iya bagi-bagi sama tetangga itu. Tapi kan niatnya bukan untuk melebihkan dia. Dia niatnya memang karena nggak dimakan baru dia bagi. Tentunya yang lebih sempurna adalah seorang yang memang niat melebihkan untuk berbagi. Yang dilakukan Ibu Nur tentu akan mendapatkan pahala karena ya Semua sedikit kecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan ada pahalanya di sisi Allah Barakallahu fikum. Wallahu barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Nur di akhir tiris. Kita beralih untuk penelpon yang kedua sudah ada Bapak Abu Yudo di Kalibata Jakarta Selatan. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz Safiq. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, eh, saya mau bertanya mengenai keluarga yang yang juga tangga, ya. Eh, dia tidak terlalu sulit atau mungkin sulit tetapi dibuat oleh dia sendiri gitu. Artinya dia kekurangan tapi selalu salah membeli dan apanya dan sebagainya gitu. Nah, apakah patut kita juga menolong mereka? Iya. Contohnya dia membeli sudah motor walaupun sudah uh, tidak punya, tapi makanannya kurang dan sebagainya. Iya. Dia tidak bisa membuat prioritas gitu. Apakah masih perlu kita bantu gitu? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya, jadi Pak siapa tadi rupanya? Pak Abu Yudo di eh, nah, Kalibata. Pak, gitu. Nah, barakallahu fiik Pak Abu Yudo ya. Iya, terkadang kita menghadapi eh, kondisi-kondisi uh, yang membuat kita bingung. Kita punya tetangga nih, dia sangat membutuhkan mau makanan pokok, tapi ternyata hidupnya foya-foya. Terkadang kayak tadi disebutkan, dia membeli sesuatu yang seharusnya tidak dia beli. Apakah kita masih perlu membantu dia. Nah, para jamaah, urusan membantu dia itu tetap kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang yang kita bantu tuh bukan bapaknya, tapi anaknya, tapi istri dia. Karena mungkin nih suami bukan suami yang soleh. Tapi kan kita tetap bukan cuma dianya aja. Di situ di rumah itu ada anak dan ada istri, atau ada orang tuanya. Di samping itu, tatkala kita terus berbuat baik sama tetangga kita, berusahalah untuk memberikan nasihat juga kepada mereka. Jadi kalau kita sering berbuat baik sama orang, biasanya orang tuh nurut kalau dikasih nasihat. Kita tetap bantuin dia sambil ngomong, mamanya dia, apalagi tadi disebutkan kerabat kita. Ada orang-orang yang memang mungkin kurang bijak dalam menafkahkan hartanya. Kita beri nasihat dia, Kecuali dari satu sisi kalau kita tidak memberi sama dia, kemudian dia itu akan berubah. Mungkin kita tidak memberi. Tapi kalau ternyata diberi nggak diberi dia tetap seperti itu, bahkan yang terlantar adalah keluarganya, maka kita sebagai tetangga, apalagi kerabat, masih memiliki kewajiban untuk membantu dia dengan harapan hatinya terketuk dan dia berubah menjadi lebih baik. Wallahu a'lam Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan demikian Bapak Abu Yudo. Terima kasih atas interaksi Bapak. Kita beralih untuk penelpon yang ketiga masih di 0218236543. Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa dari mana? Umu Intan dari Depok. Ya, Umu Intan mohon maaf agak diangkat sedikit suaranya karena suaranya kecil sekali, Ibu. Ya, Umu Intan dari Depok. Ya, silakan Umu Intan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Suaranya kecil sekali Ibu, bisa diperkeras sedikit Bu? Di sini berlaku juga untuk tetangga kita yang agamanya Nasaro. Iya. Itu saja Ibu? Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Intan di Depok bisa menyimak Ustaz? Iya, bisa. Ya, Alhamdulillah, Jadi apakah hadis tadi yang kita baca itu nah. berlaku untuk tetangga kita yang beda akidah? Nah itu Nasara atau mereka Hindu atau Buddha atau apalah yang ada di sekitar kita. Hadis yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita membaca hadis Abdullah ibn Amr ibn As. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini ketika dia menyuruh pembantunya budaknya nyembelih kambing, dia bertanya, "Ahdaita talijarnya Yahudi? Kau sudah kasih enggak tetangga kita yang Yahudi?" Nah. Orang-orang yang di sekitar Abdullah bin Amr, heran mereka. Kok tetangga yang Yahudi Abdullah? Kata dia. Maksudnya kok bisa dia begitu perhatian di tetangga, tetangganya yang beda agama. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Jibril itu terus-terusan memberi wasiat kepada aku, aku agar aku berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Abdullah bin Amr bin As memahami bahwa hadis ini umum baik itu bagi tetangga yang Yahudi atau bagi tetangga yang muslim selama mereka itu tetangga kita tinggal di sebelah rumah kita maka mereka memiliki hak kebaikan dari kita sebagai tetangganya yang tinggal di situ. Jadi ibu, kita tetap dengan tetangga kita yang non muslim pun harus berbuat baik kepada mereka. Karena dia punya hak sebagai tetangga kita. Di sinilah seorang muslim. Seorang muslim itu seperti, disebutkan seperti pohon kurma. Dia itu berbuat baik kepada orang-orang. Sehingga semuanya dapat merasakan kebaikan dia. Dan tentunya ini berbeda dengan orang-orang yang non muslim maka tunjuklah tunjukkanlah kepada mereka bagaimana agama Islam itu wallahu alam sahab. nah Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat. Halo Ustaz, demikian Ibu Intan di Depok. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Untuk selanjutnya, kita masih memberikan kesempatan dari panel penelpon. Ada pendengar kita, seorang Ibu di Bekasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau bertanya kepada Ustaz kalau kita berbagi kepada tetangga apakah perlu izin dan uh, sepengetahuan dari suami iya setelah itu ada kaitannya uh, nafkah yang diberikan suami kepada kita setiap bulannya itu uh, itu amanah dari uh, suami itu sudah menjadi hak kita udah udah udah dipercayakan kepada dari dari suami tetapi uh, apakah semuanya itu Eh, perlu diketahui oleh suami atau uh, itu sudah sudah sudah dipercayakan gitu dari iya. dari suami. Baik ibu. Ya. Terima kasih interaksinya. Nah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah, ya. Silahkan Ustaz bisa menyimak. Nah, ya, Silahkan. Bagaimana apakah tatkala kita berbagi kepada tetangga itu harus dengan izin suami kita. Nah. Jadi ada hal-hal sebenarnya yang itu sudah ma'ruf. Dalam artian suami kita itu udah memberikan izin mau ngasih siapa kek mau ngasih pembantu itu udah dikasih izin sama suami kita secara umum maka nggak ada masalah kita berbuat baik kecuali nih ada suami-suami yang perhitungan banget nih tiap akhir bulan dia tanya tuh mamanya nih beli beras nih berapa gitu ya ah, maka kita kalau dapet suami kayak gitu mah lumayan berat tuh mas Awas ya. <laughs> tapi insya Allah enggak lah jadi ibu tadi Eh, diperbolehkan berbuat baik kepada tetangga kita tanpa sepengetahuan suami kita selama kita itu tidak membahayakan kondisi dari nafkah yang diberikan suami kepada kita. Dan kita juga kan nggak boleh foya-foya dengan uang itu dan jangan sampai yang udah diberikan suami kemudian kita meminta tambah padahal sebenarnya cukup tapi karena kita berikan kepada tetangga kita sedangkan suami tidak tidak memiliki kelebihan harta, maka di sini seorang istri harus bijaksana menghadapi hal itu. Jadi kalau memang udah dikasih amanat sama suaminya, jaga amanat itu, cukupkan amanat itu. Kalaupun ada lebihnya, mungkin suami ngomong ya udah. Kalau kok ada lebihnya ya silahkan mau dipakai apa, mau dicelengin, insya Allah nggak ada masalah di sini. Wallahu a'lam Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan demikian Ibu di Bekasi. Semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan atau kita akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Sudah begitu banyak pertanyaan yang e, masuk di meja redaksi kami di malam ini. Dan yang pertama ada Umu Harith di Bogor, Ustaz. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, terima kasih atas e, nasihat dan e, pembahasan yang Ustaz sampaikan. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, bagaimanakah sikap kita di dalam bergaul atau bagaimanakah nasihat Ustaz di dalam bergaul dengan tetangga yang kerjanya hanya membicarakan aib orang lain? Mohon solusi dan nasihatnya Ustaz. Apakah kita ikut bergabung dengan mereka untuk memberikan nasihat ataukah bagaimana yang terbaik? Ya, barakallahu fiik ya. Berbuat baik kepada tetangga itu tidak harus kita duduk ngobrol sama mereka, tidak. Sebagaimana silaturahim itu bukan hanya berkunjung kepada keluarga kita, inti dari berbuat baik kepada tetangga kita bagaimana mereka merasakan manfaat dari keberadaan kita. Kalau kita tadi kita memiliki kelebihan harta, ya mudah-mudahan kita bisa membantu mereka dengan harta kita. Kalau kita memiliki kedudukan, bagaimana kita membantu mereka dengan kedudukan kita dan jabatan kita. Kalau tadi bagaimana dengan tetangga nih Ustaz yang kerjanya ngobrolin, ngomongin orang, dilibain orang, apa kita bergabung sama mereka kalau bergabung nggak boleh kita duduk di sana ikut libain orang tapi kalau kita duduk di sana untuk meluruskan mereka karena terus terang ya para pendengar banyak di antara kita ini yang jauh dari agama dulunya nggak ngerti hukum-hukum Islam atau mereka pun juga nggak pernah ngaji kalau kita tinggalkan mereka terkadang mereka semakin jauh tapi kalau kita bisa duduk dengan mereka, kemudian meluruskan mereka, tatkala kita sudah nggak bisa ngelurusin, ya udah kita berdiri, kita tinggal anak minta maaf ya, anak jalan dulu gitu ya, berangkat. Nanti satu hari kita duduk lagi sama mereka, setelah omongan mereka sudah menjurus kepada yang nggak benar, nggak baik, kita berusaha meluruskan nggak bisa, ya kita berdiri, kita tinggalkan mereka. Tapi tetap kita berusaha, maaf, kita berusaha untuk memberikan nasihat karena ingat dengan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi bertawasi, saling memberi wasiat dengan kebenaran itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman dan tentunya bukti harus bersabar menghadapi tetangga yang seperti itu. Wallahu a'lam Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan Ibu Syifa di Batam yang bertanya, Ustaz bagaimanakah caranya untuk menyikapi anak yang mengalami trauma terhadap seseorang eh, yang telah berlaku kasar terhadap anak tersebut Ustaz? Sehingga dengan traumanya tersebut, anak tersebut tidak mau sekolah dan pikirannya eh, kacau atau galau. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tuanya Ustaz? Terima kasih atas nasihatnya. Subhanallah, itu trauma siapa yang pernah menyakiti dia? Tidak dijelaskan di sini, cuma hanya eh, oh. seseorang saja disebutkan di sini. Iya, uh, ini memang kerap terjadi ya. Terkadang anak kita mendapatkan sikap atau uh, tindakan kekerasan di sekolahnya, di pesantren, sehingga terkadang orang tua itu melihat anaknya nggak mau sekolah lagi atau minta pindah. Maka di sini orang tua harus bisa mengadakan pendekatan dengan anaknya. Nah. Dan pendekatan yang paling utama adalah dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau anak kita itu merasakan cinta kita sama dia atau uh, dan dia melihat perhatian orang tua kepada dia, dia itu akan mudah curhat kepada kita. Ketika dia biasa makan bersama sama orang tuanya, apalagi kalau nih kalau makannya satu piring ya sambil diambilin buat anaknya ngobrol sama dia dia mau curhat itu enak gitu loh tapi terkadang ada orang tua yang jarang ketemu anaknya sekali ketemu anaknya marah-marah sehingga ada sesuatu yang dipendam oleh anaknya itu maka menghadapi anak yang seperti ini salah satu solusinya ya mungkin kita ajak dia rekreasi kita ajak dia ketemu orang-orang yang bisa ngobatin mungkin sekarang ada yang disebut psikologi ya psikologi muslim ya kepada ustadz lah mungkin yang ustadz bisa memahami kondisi orang-orang bisa memberikan solusi mereka yang penting sekarang yang harus dilakukan itu permasalahannya harus diketahui terlebih dahulu apa penyebabnya orang tua itu harus benar-benar perhatian dengan anaknya sehingga anak kita mendapatkan perhatian dari orang tuanya jangan sampai dia mendapatkan tindakan kekerasan apalagi dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab dan pantas ketika anak itu trauma kalau tindak kekerasannya itu memang sangat sangat menyakitkan hati dia. Wallahu a'lam Tapi yang jelas tadi pendekatan dengan cinta dan kasih sayang dan memberikan rasa aman kepada dia itu yang perlu dilakukan oleh orang tua. Wallahu a'lam Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan demikian untuk Ibu Syifa di Batam. Semoga bermanfaat untuk Ibu. Kita berikan kesempatan ada pertanyaan dari pendengar kita yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz terkait dengan meminjamkan barang atau mobil ke tetangga Ustaz Bagaimanakah bila kita mengetahui tetangga yang mau meminjam tersebut terkenal tidak amanah di dalam uh, muamalahnya Ustaz Apakah uh, kita uh, mem uh, membolehkan untuk meminjam mobil kita atau barang-barang yang akan dipinjam oleh beliau ini Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz Mau fi Nah, ini mah jadi masalah. Terkadang kita menghadapi orang-orang yang nggak amanat ya. Kita pinjemin duit nggak dibalikin, kita umpamanya pinjemin mobil digadaikan sama hmm. dia. Ya, itu bermasalah, maka kita harus bijak lah. Ada orang-orang yang kita tidak pinjemin, kita kasih. Modelnya gini. Kita tahu nih orang kalau pinjem duit nih nggak bakal balikin nih dia nih. Karena kita tahu dia memang orang yang seperti itu. Tapi dia sangat membutuhkan bantuan pada waktu itu. Maka kondisi kita ya udah kita kasih duit nih umpamanya. Untungnya dia perlu mobil untuk ngantar keluarganya atau apa. Kita ngomong sama dia, oke okay, nggak masalah. nanti mau punya mobil, nih anak kirim supir. Harus ada supirnya kalau nanti mau. Jadi bagaimana mensiasati kita tetap meminjamkan kepada dia yang memang butuh sama mobil kita dan mobil kita aman tadi itu. Mungkin salah satu solusinya seperti tadi dengan adanya supir atau apa ya atau bagaimanalah jangan sampai kita ini ya udah apa istilahnya udah nolong kepentung gitu ya karena kita udah bantu ternyata kita malah dihianati sama dia maka perhatikanlah atau gunakan cara-cara yang barang kita tetap aman dan kita tetap bisa membantu dia wallahu a'lam Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat untuk selanjutnya kesempatan uh, dari telepon di 0218236543 untuk pendengar uh, Bapak atau Ibu yang akan bertanya di kesempatan berikutnya, kami coba sapa kembali. Iya. Naam. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa dari mana? Ini dari Bapak Adi di Jakarta. Pak siapa Pak? Mohon maaf. Bapak Adi. Pak Adi ya, silakan Pak Adi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ini tinggal di Jakarta kan rumah kanan kiri kan berdempetan itu ya, Cuman ya. saya di sini udah mengenal sunnah gitu. Cuman di kanan kiri ini orang-orangnya belum mengenal sama sekali gitu. Jadi istri saya ini kalau di rumah terus diomongin gak pernah keluar. Kalau mereka bergerombol apa tapi diem aja gitu Ustaz. Iya. Jadi sebab gitu. Iya. Bagaimana cara menyikapinya gitu Ustaz? Iya juga. Terima kasih Pak Adi, interaksi Bapak. Nah. Iya, iya. barakallahu ya, Jadi begini. Dulu kan Pak Adi juga belum kenal sunnah. Nah. Kemudian setelah kenal sunnah, kita pun sama dulu nggak kenal sunnah, kita sehingga banyak melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari tuntunan Islam ya. Bahkan tadi kita nggak baik sama tetangga. Sekarang kalau udah kenal sunnah nih, saatnya mempraktekkan sunnah itu. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah sebutkan berbuat baik sama tetangga itu nggak harus kumpul-kumpul. Tapi salah satunya ada tetangga yang sakit, kita berkunjung ke dia, kita punya rizki, kita bagi-bagi sama dia, sama anak-anak dia. Ada tetangga-tetangga yang memang subhanallah. Mungkin uh, kita pun di Jember ini terkadang memiliki tetangga yang seperti itu. Yang kita salam sama mereka, mereka nggak mau jawab ya. Bahkan mereka cuek sama kita, lewat depan rumah kita mereka nggak nggak mau salam, tapi kita tetap berusaha berbuat baik kepada mereka. Karena sekali lagi yang perlu kita ingat selalu, kita tatkala berbuat baik kepada manusia tidak mengharapkan pahala dari manusia. Kalau kita mengharapkan balasan dari dia, yang ada kecewa. Semuanya lah. Namanya manusia, antas dia berbuat seperti itu, berbuat salah. Tapi kalau kita minta pahala dari Allah, aman karena nggak akan ada yang hilang dari catatan kita. Maka sekarang yang harus dilakukan oleh istri bapak Edi eh, Adi tadi, bagaimana dia kalau punya rezeki dia bagi-bagi. Kalaupun nggak berbagi kepada orang tuanya, sama anak-anak mereka. Kita lewat umpamanya, anak-anak mereka, Assalamualaikum, kita beli permen nih, kita bagi nih, kasih permen mereka. Terus kita nggak harus nunggu tetangga itu kumpul-kumpul. Kita bisa datang sendirian kita berkunjung ke rumah satu di antara mereka. Yang paling dekat pintunya tentunya. Kita assalamualaikum. Paling ngobrol lima menit gimana nih anak punya sesuatu ya. Kemudian kita pulang. Nggak harus kita kumpul duduk-duduk sama mereka. Tapi sekarang pendekatan kepada mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Jadi berbuat baik tuh nggak harus nggak harus subhanallah nggak harus banyak yang kita berikan karena di hadis yang lanjutannya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar para tetangga itu para perempuan khususnya tidak menghina pemberian tetangganya walaupun itu kikilnya kambing. Ya yang nggak ada dagingnya itu. Kalau dikasih sama tetangga pun hendaklah dia menghargai pemberian itu. Tapi sekali lagi itu kan karena tetangga bapak belum kenal sunnah. Tapi dengan kita mengenalkan sunnah lewat akhlak kita, lewat adab kita, Insya Allah lama-lama mereka akan tahu bahwa sunnah Nabi itu sangatlah indah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Jawaban Pak Adi tadi juga jadi jawaban untuk Ibu Ella di Bekasi. Umu Nadia juga di Bekasi yang bertanya yang terkait dengan pertanyaan ya, Pak Adi tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Masih ada waktu Ustaz, kita berikan kesempatan di penelpon selanjutnya. Anda yang akan bertanya silakan Bapak atau Ibu untuk menghubungi kami di 0218236543. Kami ulangi 0218236543. Baik, kami coba sapa kembali. Baik, terputus. Baik Ustaz, kita berikan kesempatan kembali silahkan kami undang untuk Anda yang akan bertanya masih dari telepon di 0218236543. Baik, sudah masuk penelpon berikutnya. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari mana? Dengan Indra dari Serpong, Pak. Pak Indra di Serpong. Silahkan, Bapak. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak Ustadz. Ini tetangga kan kadang suka berbagi. Dia berbagi ya. karena dia punya pohon buah, dia berbagi buah ke kami. Ya. Tapi terkadang begitu sampai rumah, buahnya itu yang mungkin kalau esok hari sudah busuk gitu loh. Iya. Jadi apa yang harus kami perbuat Pak Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Nah, terima iya. kasih gitu Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, tadi kita sudah ada yang bertanya tentang bagaimana berbagi sebenarnya. Ya. Kan berbagi itu tidak harus yang mahal ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna dijarot lijaratiha, nggak boleh itu tetangga menghina pemberian tetangganya walaupun pemberiannya itu mungkin hina. Mungkin tadi yang dikatakan oleh Bapak itu, ini mah buah mah udah busuk nih, udah nggak bisa dimakan gitulah hmm. Tetap ambillah buah itu ucapkan jazakumullahu khairan. Kita disuruh berhusnudzon. Mungkin dia nggak tahu. Terkadang nih, ya saya umpamanya terkadang ada yang kasih buah mangga gitu ya. Orang ini tuh nggak tahu ternyata yang di bawah itu udah mulai busuk. Ternyata mungkin mangga itu udah ditaruh ya di kantongin plastik ya. Kemudian dia lupa untuk berbagi. Lalu ketika dia ingat, langsung aja dia bagiin Ternyata yang di bawah udah busuk. Husnudon sama tetangga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman buat orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minal dhan inna badadh dhan ithim. Jadi lah kepada tetangga kita. Mungkin dia nggak tahu. Oh Ustaz, mereka dia itu udah biasa tiap tahun seperti itu memang. Ya udah, kita husnudon berarti tiap tahun dia nggak tahu. Usahakanlah kita berbagi. Umpamanya ini kita dikasih mangga yang udah rada-rada busuk, mungkin besok udah busuk. Besok kita punya rezeki, kita kasih dia mangga yang bagus-bagus. Ah, harapannya apa? Dia akan berpikir, oh, berarti kau berbagi itu harus yang bagus-bagus. Insya Allah mudah-mudahan dengan seperti itu, tetangga kita menjadi sadar kalau memang dia salah. Tapi kita berhusnudon, mungkin dia tidak tahu, dan kita sebagai yang diberi, berhusnudonlah, hargailah pemberian dia. Jangan dilihat kepada harganya, tapi lihat kepada simpati dia dan perhatiannya Masya. kepada kita. Wallahu nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Pak Indra, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan dari penelpon berikutnya Ustaz Ada eh, empat uh, menit uh, di penghujung acara kita Ustaz ya Ada ya. Ibu Lamah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan Silahkan Ibu Iya Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya saya mau tanya, kan saya suka yang ngasih lah walaupun sedikit sama tetangga ya. Udah gitu <laughs> kayaknya orangnya mentang-mentang saya lagi punya terus dia minta lagi gitu sesuatu gitu. Saya karena saya gitu punya ya. tapi cuma hmm. sedikit. yeah. Jadi saya bilang nggak ada gitu kan. Hmm. Itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya itulah anas ajnas katanya manusia itu macam-macam mereka itu nah. ada kalau kita berbuat baik sama mereka malah mereka itu jadi manja sama kita terkadang kita memang ngasih dia duit oh tahu-tahu dia sering minta sama kita nantinya maka kita menghadapi mereka harus dengan bijaksana ada orang-orang yang perlu pengarahan dari kita kayak tadi mungkin kita punya sedikit kita bagi tahu-tahu dia datang lagi kepada kita kita katakan kepada dia, insya Allah kalau kita punya rezeki, anak akan bagi. Tapi inti berusahalah, inti jangan takut lah, inti tetangga anak, calon kalau punya anak akan berbagi sama inti. Jadi berikan janji kepada dia, janji baik sama dia, dan berikan petua agar dia, kalau memang dia memang orang yang malas bekerja, kita katakan kepada dia, hendaklah engkau berusaha ya, berusaha untuk bekerja dan ingatkan kepada orang-orang yang minta-minta sedangkan dia tidak butuh ya mereka akan datang pada hari kiamat wajahnya nggak ada dagingnya umpamanya berikan nasihat-nasihat kepada dia dan kita kalau kita mampu dan dia butuh kita bantu tapi kalau kita umpamanya gini kita kalau bantu terus nih dia nih bakal bakal keterusan dan kesian akhirnya nanti pada akhirnya kalau dia umpamanya nggak kita nggak punya dia akhirnya menjadi orang yang susah nantinya maka kita terkadang harus tidak memberi umpamanya untuk memberikan pelajaran sama dia tapi nanti kita beri lagi dia sambil kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Ingat seorang mukmin itu senantiasa memberikan nasihat kepada muslim yang lain. Wallahu a'lam Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan Ibu tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Karena waktu yang terbatas dan di penghujung acara mungkin ada kesimpulan akhir atau hal yang akan disampaikan silahkan. Ya, barakallahu fiqh ya. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali kepada hadis Abdullah bin Umar tadi ya Hmm. yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kam min jarin muta'alliqin bi jarihi al qiyamah yaqulu ya rabbi hadha aghlaq baba uduni famana'a ma'rufahu berapa banyak tetangga yang akan bergelantungan dengan tetangganya pada hari kiamat dia akan pegangin tuh tetangganya kemudian dia mengadu kepada Allah mengatakan ya rabb wahai rabbku nih orangnya ya Allah yang dia menutup pintunya untukku, yang dia tidak pernah membantuku, yang dia cuek denganku. Maka para jamaah, ingatlah dengan ibadah kita yang kita lakukan, sholat kita, ya puasa kita, itu semua menuntut kita untuk bisa berbuat baik kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Karena kalau kita hanya baik kepada Allah dan kita melupakan ciptaan Allah, Allah pun akan murka kepada kita karena dia memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh siapa semuanya untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Terima kasih banyak dan jazakumullah khair kepada para pendengar dan khususnya kepada teman-teman di Roja. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.